الله الرحمن الرحيم mulai langsung ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم امين kita lanjutkan kajian mustalah al-hadis sampai ke halaman 26 insyaallah kita pelajari halaman 26 dan 27 dua perkara yang sebenarnya penting berkaitan dengan faedah hadis ahad yang pertama tentang apakah hadis ahad itu menunjukkan zon atau ilm dan yang kedua apakah hadis ah, hadis doaif dalam hadis ahad yaitu hadis doaif apakah boleh kita beramal dengannya jika memang hadis tersebut doaif dan tidak bisa terangkat menuju hasan li ghairihi misalnya berarti dhaif saja apakah boleh kita beramal dengannya dan apakah boleh kita berkeyakinan dengan hadis dhaif tersebut bahwa saya Rasulullah SAW uh, eh, mengatakannya dan semacamnya. Oke, beberapa faedah hadis Ahad halaman 26. Hadis-hadis Ahad selain yang berderajat dhaif memiliki faedah-faedah sebagai berikut. Berarti hadis-hadis yang akan diperbincangkan di poin pertama dan kedua adalah hadis-hadis ahad yang sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Adapun yang berderajat dhaif saja tanpa dinaikkan ke derajat hasan li ghairihi atau mungkin jika perkuat menjadi sahih ghairihi maka itu tidak termasuk dalam dua poin ini. Tidak termasuk dalam dua poin ini. Pertama menunjukkan dugaan kuat atau zon Zon artinya dugaan kuat, perkiraan yang kuat Yaitu dugaan terkuat Akan keabsahan penisbatan hadis tersebut kepada orang yang menjadi sumber penukilan Mengerti? Dugaan terkuat akan keabsahan validitas penisbatan hadis tersebut kepada orang yang menjadi sumber penukilan. Hal itu berbeda-beda sesuai dengan derajatnya sebagaimana disebutkan. Hadis ahad bisa juga memberikan faedah ilmu atau yakin jika memiliki berbagai indikasi koroin yang menguatkan hal tersebut sehingga dia menjadi ilmu dan menjadi keyakinan dan dikuatkan oleh dalil pokok yaitu Al-Qur'an atau hadis yang sahih. Karena hadis hadis ahad itu tidak sepantar dengan hadis mutawatir yang mana hadis mutawatir menenangkan orang, menenangkan pembacanya. Jadi orang yang mengetahui bahwasanya hadis ini adalah hadis mutawatir, maka dia yakin bahwasanya hadis ini memang benar ternisbatkan kepada Rasulullah dan tidak mungkin terdustakan penisbatannya kepada Rasulullah. Karena apa? karena perawinya banyak. Dan dari segi minimalis dalam satu tobakot atau tingkatan perawi itu tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada yang hanya sekadar empat saja atau lima saja, tidak melainkan setiap tobakot, setiap jenjang perawi dari dari Rasulullah sampai ke uh, perawi terakhir itu semuanya meyakinkan dari segi apa? Dari segi banyaknya perawi sehingga menenangkan dan meyakinkan pembacanya. Menunjukkan bahwasanya itu sudah pasti tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun hadis ahad, terutama hadis gharib yang minimal perawinya hanya satu dalam satu tabaqat, maka ada kemungkinan ada kemungkinan apa dan kekurang percayaan sedikit. Meskipun itu fiqh sehingga menyebabkan hadis ahad tersebut karena kemungkinan eh, karena kemungkinannya dan karena tidak sekuat mutawatir dia memberikan apa dugaan kuat tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya yang mutawatir itu bukan dugaan lagi, melainkan keyakinan yang kuat tersambung kepada Rasulullah SAW kepada sumber yang menjadi atau kepada sumber penukilan yaitu Rasulullah SAW. Hal itu berbeda-beda sesuai dengan derajatnya sebagaimana disebutkan. Kalau misalnya hadis masyhur itu lebih kuat lagi dugaannya dibandingkan hadis aziz dan hadis aziz lebih kuat lagi dugaannya daripada hadis gharib. Nah, ini menurut sebagian ulama. Dan hal seperti ini yaitu pengat, uh, penuturan bahwasanya hadis ahad bahwasanya hadis ahad itu memberikan faedah dugaan kuat saja. Penuturan seperti ini dipakai oleh sebagian orang untuk mengingkari beberapa khobar ahad. Yang mana hal tersebut justru mengurangi beberapa hal yang sangat vital dalam agama kita. Dan itu tidak kita bahas hal-hal tersebut. Namun yang ingin diluruskan di sini bahwasanya kita harus memperhatikan juga hadis ahad bisa juga memberikan faedah ilmu keyakinan bukan sekadar dugaan kuat jika memiliki berbagai indikasi koroin yang menguatkan menguatkan hal tersebut yang tadinya dianggap sebagai apa? Sebagai dugaan kuat saja kini menjadi apa? keyakinan. Dan hal tersebut dikuatkan oleh dalil pokok yaitu dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Nah, sebagian orang ada yang mengatakan bahwasanya khabar ahad atau hadis ahad itu secara mutlak apa? Secara mutlak tidak memberikan faedah ilmu, keyakinan, melainkan sekadar dugaan semata. Dan hal seperti ini justru menghancurkan agama Islam jadinya. Ada beberapa bantahan yang ditulis oleh Syekh Robir bin Hadi Al-Madkhali dalam kitab Hujjatul Khabaril Ahad fi Al-Aqaid wal Ahkam. Beliau menunjukkan atau membantah mereka di antaranya terutama kaum Mu'tazilah yang mana kaum Mu'tazilah itu mereka menjadikan hadis ahad itu menjadi hadis yang meragukan. Sehingga dalam perkara akidah hadis ahad itu tidak bisa diterima. Nah, Syekh Rabi kemudian memberikan beberapa hal yaitu bantahan terhadap mereka yang meminimalisir kepercayaan terhadap hadis ahad dari segi akidah bahwasanya kita ketahui hadis ahad bagaimanapun menjadi mayoritas dari hadis. Ya. Dibandingkan mutawatir jumlahnya. Dan di antara hadis ahad itu ada yang berkenaan dengan akidah dan banyak sekali yang berkenaan dengan hukum, hukum fikih. Dan segala hukum fikih sebenarnya juga berkaitan dengan akidah. Karena ketika misalnya kita meyakini suatu hukum sebagai hukum atau sebagai amalan yang makruh misalnya itu berkaitan dengan apa? Keyakinan kita kan? Keyakinan kita bahwasanya perkara atau amalan tersebut makruh. Nah, berarti ini berkaitan dengan akidah meskipun bukan sesuatu yang qat'i. Nah, hal seperti ini jika dengan adanya perkara voni atau keputusan dia adalah zon bukan ilm dalam uh, hadis khobar atau hadis ahad maka banyak sekali perkara-perkara syariat yang menjadi hancur karenanya hukum-hukum syar'i menjadi hancur karenanya oleh karena itu beliau hafizahullah kemudian memberikan beberapa alasan dan bantahan yang menunjukkan bahwasanya khobar ahad itu menjadi hujah yang kuat yang memiliki faidah ilm. Baik itu untuk akidah atau untuk hukum fikih. Semuanya, untuk semuanya. Di antaranya yang pertama, bahwasanya kaum muslimin ketika ada satu orang yang memberikan kabar pada mereka di masa Nabi, ya, bahwasanya di Kuba itu ketika mereka sholat di Kuba sholat subuh di Kuba kiblat sebelumnya yang Baitul Maqdis telah berubah dicondongkan ke Makkah ya. ke Ka'bah dan yang memberitakan dari para sahabat itu cuma satu orang cuma satu orang Nah, di sini apakah para sahabat kemudian bertanya, mempersaksikan, mencari persaksian lebih dari satu orang sehingga banyak orangnya, sehingga mereka yakin dan percaya? Tidak, melainkan para sahabat ketika itu langsung mereka percaya pada sahabat yang satu tersebut. Langsung apa? Langsung beralih ke Ka'bah. Langsung menghadap ke Ka'bah pada sholat subuh itu. Dan mereka meninggalkan keyakinan mereka sebelumnya dan mereka meninggalkan hukum dan amalan mereka sebelumnya yaitu berpaling ke Baitul Maqdis dan sekarang berpaling ke bertolak ke Ka'bah kiblatnya. Di sini kan berkaitan dengan apa? Dengan keyakinan, keyakinan amalan dan juga berkaitan dengan hukum. Dan penyampainya hanya satu orang. Dan satu orang tersebut sahabat, sahabi. Yang kita kenal kita generalisir semua sahabi itu semuanya apa? Fiqh dan adil. Semua sahabi fiqh ya dan adil. Fiqh, adil dan sebagainya kita terima. Ini menunjukkan khobar satu orang yang fiqh itu layak bagi kita untuk menerimanya sebagai khobar yang muasak, khobar yang dapat diterima dan diyakini tidak perlu lagi kita menyebutkan dia zoni dan sebagainya. Walaupun memang benar tidak sekuat khobar orang-orang yang banyak dan mereka semua fikoh tidak sekuat itu memang tetapi tetap khobar orang yang fikoh meskipun satu itu kita yakini sebagai khobar yang muasak dan juga kita yakini sebagai khobar yang memberikan faidah ilmu untuk kita. Nah. Dan ilmu tersebut karena faedah ilmu tersebut apalagi jika turun temurun telah dijadikan sandaran oleh kaum muslimin maka kita menerima tanpa ada kita menggugat dia khobar wahid dia zorni dan sebagainya langsung kita percaya dan Rasulullah SAW ketika mengetahui hal tersebut apakah Rasulullah mengingkari kenapa kalian percaya pada satu orang saja enggak tetapi Rasulullah justru bersyukur dengan adanya pewartaan dari satu sahabat tersebut sehingga kiblatnya berpindah dari yang sebelumnya Baitul Maqdis menuju ke Makkah. Ya. Itu hujah pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ambil aja. Itu ada buku. Inja akum fasikun binabain fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang pada kalian seorang yang fasik dengan suatu pewartaan, maka tabayyanu. Klarifikasilah kabar tersebut dalam qiraat lain fatathabbatu qiraat lain. Maka yakinilah, jadikanlah supaya khabar itu meyakinkan. Khabar itu menjadi sabit dan meyakinkan. Dalam ayat ini disebutkan in fasikun. Jika datang kepada kalian seorang yang fasik. Bagaimana jika seorang yang fikoh, yang sudah diterima oleh para ulama, sudah ditalil oleh para ulama sehingga kita tidak membutuhkan lagi kita menjarahnya. Nah, kabar yang disampaikan oleh para ulama, para ahli hadis dan para perawi yang fikoh maka sudah tidak perlu lagi kita kritisi apakah itu khobar yang zonni atau dia uh, apa tidak bisa diterima kabarnya tidak perlu kita untuk mengkritisi hal seperti itu walaupun memang khobar mutawatir tentu lebih kuat tapi faidah khobar mutawatir jika berseberangan dengan khobar ahad nah di sini baru bisa kita ambil faidah yaitu khobar mutawatir lebih kita dahulukan daripada khobar ahad Ya, karena apa? Karena mutawatir jumlah perawinya lebih kuat dan lebih meyakinkan. Tetapi apakah itu bermakna bahwasanya khobar ahad itu berarti tidak meyakinkan perawinya? Bukan begitu. Tetap meyakinkan selama para ulama mengatakan para perawinya itu adalah fiqh. Terutama sahih lidzatihi. Maka sudah, kalau sudah sahih lidzatihi sudah. Dan juga sahih li ghairihi, bahkan hasan li ghairihi saja kita tetap menyatakan Kelas faedahnya adalah ilmu kita amini, kita yakini dan sudah selesai. Kemudian ada lagi petunjuk lain yang dikatakan oleh Syekh Robi. Di zaman para sahabat, apakah mereka ketika meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka meneliti dahulu berapa jumlah periwayat dari Nabi. Misalnya ada satu orang sahabat. Kemudian ada sahabat lain menceritakan dan menghikayatkan perkataan Nabi misalnya. Nah, apakah sahabat yang satu ini dia pun bertanya pada sahabat tersebut, apakah ada orang lain, ada sahabat lain yang meriwayatkannya? Enggak. Tetapi langsung percaya pada sahabat tersebut. Langsung percaya terhadap apa yang diriwayatkan oleh sahabat tersebut. Walaupun satu orang. Dan mursal Sohabi yaitu ketika para kita seorang sahabat meriwayatkan dari sahabat dari sahabat lain atau meriwayatkan langsung dari Rasulullah dengan lafaznya namun ternyata sebenarnya dia meriwayatkan dari sahabat lain dari Rasulullah itu diterima. Kenapa? Karena para sahabat tersebut sudah dikatakan oleh para ulama sebagai fiqh dan amil semuanya. Nah itu khabar wahid itu semua. Sebagaimana hadis malah amal biniat kalau misalnya kita pelajari hadis malah amal biniat itu khabar wahid. Bahkan hadis gharib oh, untuk empat tabaqat. Untuk Muhammad uh, untuk Umar bin Al-Khattab, sahabi. Kemudian al Alqamah, kemudian Muhammad bin Ibrahim al taimi kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Keempat-empatnya sendiri mereka meriwayatkan. Berarti apa? Gharib satu satu satu satu. Tetapi apakah kita katakan hadis tersebut nih ya, subutnya. Apa? Ketetapan validitas periwayatannya zoni, Sehingga karena zoni ya bisa saja apa? Nanti maknanya matanya juga bersifat zoni, Enggak, enggak perlu kayak gitu. Ya, enggak perlu seperti itu. Zoni berarti dugaan kuat. Tidak memberikan faedah ilmu dan keyakinan ya. Itu bedanya. Dan di masa Nabi dan juga di masa era mutaqaddimin mereka tidak apa? Tidak bertanya tentang kemutawatiran periwayatan, melainkan kalau misalnya sudah diriwayatkan oleh syekhnya satu orang, ya sudah diterima. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun" ya kan? Fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kepada ahl al yaitu di sini ditafsirkan sebagai ulama, orang yang mengetahui. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengilmui. Ya. Ta'lamun, ilm. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin mendapatkan faedah ilmu agar kita ta'lamun, agar kita mengilmui? Is'al ahl al-dzikr. Dan ahl al di sini dia baik itu satu orang atau dua orang, tiga orang terserah. Yang penting ahl al-zikr dan mencapai syarat ahl al-zikr Orang yang alim, yang mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi syarat satupun atau tidak berkata isalu ada tawatur misalnya. Bertanyalah dengan kuantitas yang menenangkan. Ah, enggak, enggak seperti itu. Tapi ahl al-zikr dan ahl di sini pensifatan ahl yaitu yang memiliki zikir yang memiliki ilmunya dan yang memiliki ilmunya itu bisa satu orang bisa dua orang tiga orang dan lain-lain tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertanya kepada ahl az-zikir secara mutlak dan yang namanya mutlak itu tidak terkait dengan kuantitas tidak terkait dengan kuantitas tertentu tidak dipersyaratkan dengan kuantitas tertentu sehingga jika bertanya kepada satu dan telah ada jawabannya, maka sudah cukup. Sudah cukup memberikan faedah ilmu. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda pada untuk umatnya, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah tentangku meskipun hanya satu ayat. Nah, di sini tabligh adalah urusan dari kaum muslimin dan juga perkara yang turun temurun dilakukan sebagai dakwah terhadap kaum kufar, musyrikin dan juga ahli maksiat, ahli fisik dan ahli bid'ah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan dalam pengutusan beliau terhadap kaum musyrikin itu mengharuskan banyak orang yang diutus? Tidak, melainkan Muadz bin Jabal sendiri dan sebagian di tanah-tanah lain. Diutus sendiri menyampaikan risalah. Dan risalah yang disampaikan adalah risalah yang berkaitan dengan usul din, ya kan? Hah? Sebagaimana Muaz bin Jabal di apa yang pertama? Syahadat Allah ilaha illallah. Hanya beliau sendiri. Kemudian wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian fainhum ata'uka lidzalika jika mereka mentaatimu untuk hal seperti itu yaitu syahadat apa? Disuruh apa? Diajari apa? Salat khomsa salawatin yaitu lima salat lima waktu dan perkara ini semua usuluddin yaitu syahadat kedua lima syahadat kemudian apa salat lima waktu dan yang terakhir adalah zakat adalah zakat nah semuanya perkara usuluddin tersebut disampaikan oleh Rasul melalui lisan satu orang Muad bin Jabal yang kalau misalnya dijadikan hadis nanti turun temurun menjadi hadis gori karena satu orang doang. Ya enggak? Satu orang aja. Nah, di sini apakah kemudian seharusnya penduduk Yaman tersebut kalau sudah masuk Islamnya apakah kemudian mengkritisi kenapa ya Rasulullah cuma Anda cuma satu orang doang yang Anda utus? Kenapa enggak sampai mencapai derajat yang membuat kita nyaman dan membuat kita benar-benar legowo dan menerima sampai kita yakin bahwasanya apa yang disampaikan oleh orang-orang ini adalah benar dari Rasul. Tetapi justru Rasul mengutus satu orang saja dan itu bukan hanya sekali terjadi. Ya, bukan hanya sekali terjadi. Kemudian hukumnya apa untuk ahli Yaman? Hujah telah tertegakkan pada mereka hanya disebabkan pengutusan terhadap satu orang saja. Ya. Kalau misalnya satu orang ini ternyata memberikan zon dan juga dugaan yang kuat berarti gimana? Berarti orang Yaman mereka bersyahadat, sholat lima waktu dan berzakat dan itu semua pondasi agama Islam, pondasi tersebut berdasarkan apa? Dugaan yang kuat, bukan ilmu dan keyakinan. Dan ini rusak ya nih. Nah, kita dalam akidah seharusnya apa? Akidah yang merupakan usul dan qat'i seharusnya apa? Kita berdasarkan apa? Berdasarkan sesuatu yang meyakinkan dan bukan sesuatu yang meragukan. Bagaimana mungkin seseorang bersyahadat kepada la ilaha illallah sementara dia ragu dengan syahadat tersebut dan Muhammad Rasulullah sementara dia ragu dengan kerasulan Muhammad. Maka tidak bisa diterima. Wallahu alam. Segitu saja dan banyak sebenarnya alasan-alasan lain. Tapi bagaimanapun hadis ahad atau khobar ahad yang bukan sebuah khobar mutawatir itu dipakai untuk akidah dan juga untuk hukum. Untuk akidah terlebih untuk hukum. Karena sebagian menampik untuk akidah ya. Akidah tidak dengan khobar ahad karena akidah harus kuat. Ya benar harus kuat. Namun setiap khobar ahad yang sudah diterima oleh kaum muslimin, sudah masyhur oleh kaum muslimin itu menjadi khobar yang kuat. Dan ketika azab kubur misalnya sudah menjadi ijma' kaum muslimin, nah ini sudah tidak memerlukan lagi kita kritisi oh khobarnya ahad. Enggak, enggak perlu lagi. Sudah menjadi ijma', tidak ada yang mengingkari, maka tidak usah mengada-ngada perkara baru lagi. Sehingga mengingkari azab kubur misalnya. Enggak usah seperti itu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, faedah hadis ahad. Mengamalkan kandungan dari hadis ahad tersebut yaitu dengan membenarkannya jika berupa berita pertama dan menerapkannya melaksanakannya jika berupa tuntutan kedua. Kalau yang pertama tadi itu dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan akidah ya. Kemudian yang kedua menerapkannya berarti berkaitan dengan amalan, yaitu berkaitan dengan fikih berarti. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan akidah, kita mengatakan oh zon nih kok enggak bukan sesuatu yang kuat maka berarti tidak diwajibkan untuk membenarkannya dong nah ini salah khobar ahad kita wajib untuk mengamalkan kandungannya selama para ulama sudah meneliti jalur-jalurnya dan mengatakan hadis tersebut makbul makbul di sini bisa diartikan empat baik itu sahih li dzatihi sahih li hasan li dan hasan li ghairihi itu makbul semuanya Adapun yang ghairu makbul itu yang dhaif. Dhaif yang tidak ada penguatnya atau dhaif jiddan ataupun maudhu. Itu yang tidak makbul. Adapun yang makbul maka wajib bagi kita untuk mengamalkan kandungannya. Minimal kita meyakini apa yang ada di padanya. Meyakini bahwasanya hadis tersebut tersambung pada Rasulullah dan juga jika memang itu berupa kewajiban maka kita menerapkannya. Jika itu berupa sesuatu yang berupa penganjuran, maka kita jika kita ingin lebih baik kita melakukannya. Jika tidak melakukannya tidak masalah karena hanya sebatas penganjuran. Nah, sekarang ada sebuah permasalahan. Adapun hadis dhaif. Lihat tadi yang pertama dan kedua itu berkaitan dengan hadis yang tidak dhaif ya. Maksudnya hadis yang masuk ke dalam empat kategori sebelumnya yaitu sahih li dzatihi, sahih li hasan li dzatihi dan hasan li sekarang ada pun hadis do’if Yang mana hadis tersebut tidak mencapai derajat hasan li ghairihi. Jadi hadis do’if semata, baik itu dhaif yang do’if biasa atau do’if yang do’if jidat. Maka hadis yang do’if ini tidak memberikan faedah zon. Maksudnya, ia tidak memberikan faedah sebenarnya. Tidak dapat diamalkan dan tidak boleh dianggap sebagai dalil. Perhatikan itu. Dia tidak memberikan faidah zon, maksudnya di sini dia tidak sebanding dengan hadis ahad. Dia tidak sebanding dengan hadis sahih lidzatihi dan seterusnya. Dia juga tidak dapat diamalkan sebagaimana kalau misalnya hadis ahad empat yang tadi itu bisa diamalkan. Tidak boleh dianggap sebagai dalil berbeda dengan hadis yang makbul tadi hadis ahad. Maka boleh dijadikan sebagai dalil. Sah dijadikan sebagai dalil. Kemudian tidak boleh disampaikan kecuali nah asalnya hadis dhaif itu tidak boleh disampaikan kecuali jika disertai penjelasan akan kelemahannya. Jika disertai penjelasan akan kelemahannya. Maksud dari penjelasan akan kelemahannya di sini ada dua. Baik itu hanya menjelaskan bahwa saya hadis yang barusan saya katakan adalah remah atau dengan menyebutkan jalur sanatnya dan menjelaskan di mana letak kelemahannya. Itu yang lebih luas. Tetapi cukup dengan mengatakan hadis ini lemah menurut Syekh Fulan misalnya, maka itu sudah cukup. Jika memang kita tidak mampu, baik itu karena tidak luas waktunya atau memang kita tidak punya keilmuan tentangnya, kita bertaklid, maka itu tidak masalah. Jadi Hadis dhaif asalnya apa? Jika kita ketahui bahwasanya hadis tersebut dhaif, itu tidak kita beberkan. Ini yang saya maksud adalah hadis dhaif yang tidak bisa dikuatkan dengan hadis dhaif lainnya atau dengan hadis hasan dan lain-lainnya. Adapun hadis dhaif yang memang dhaif dan tidak bisa dikuatkan, maka asalnya tidak boleh di, disebarluaskan asalnya. Dikecualikan dengan dengan adanya penuturan dari kita bahwasanya hadis tersebut dhaif. Nah, sekarang bagaimana jika hadis tersebut adalah hadis yang doaif namun bisa dikuatkan oleh hadis hasan atau hadis doaif lainnya sehingga menjadi hasan. Maka kita katakan ya hadis tersebut hadis hasan. Ya, hadis hasan. Ya. Misalnya ada hadis yang memang secara sanad itu doaif Namun ternyata setelah diteliti oleh ulama sebagaimana sebelumnya kemarin-kemarin ternyata dia bisa menguat dan naik derajatnya menjadi hadis hasan karena ada hadis doif lainnya ringan dan bisa menggabungkan sehingga menjadi kuat. Maka di sini kita katakan ya hadis itu tidak doif lagi. Hadis tersebut hasan. Namun memang sanatnya doif. Dan dalam hal ini tidak masalah jika kita katakan sanad hadis ini atau kita katakan hadis ini hasan, dah tanpa menyebutkan bahwa saya sanad hadis ini dhaif. nggak masalah. Karena apa? Karena secara general hadis ini sudah menjadi hadis yang makbul diterima dan tidak dimutlakan padanya kedoifan. Ya, walaupun sanatnya doif. Ini mungkin uh, agak agak riwet, agak riwet. Tapi bagi yang murojaah pelajaran kemarin itu sebenarnya paham betul-betul. Oke. Okay. Namun hadis doif boleh disampaikan dalam perkara targhib, anjuran dan tarhib menakut-nakuti. Sekelompok ulama bersikap toleran dalam hal tersebut, yaitu bolehnya menuturkan hadis doaif dalam hal seperti ini. Insya Allah akan disebutkan syarat-syaratnya di sini cuma ada tiga, tapi akan kita tambahkan nanti. Sekelompok ulama berarti sebagian ulama dan bahkan dikatakan ini jumhur ulama ya. Jumhur ulama bersikap toleran dalam hal tersebut dengan memberi tiga syarat berikut. Satu, kelemahannya tidak berat. Berarti bukan dhaif jiddan misalnya. Nah, nanti ada kriteria dhaif yang biasa dengan dhaif jiddan itu bedanya apa? Nah, itu klasifikasi yang cukup rumit nantinya. Karena membutuhkan beberapa istilah dan juga syarat-syarat dan tidak simpel hal tersebut. Sehingga yang terpenting jika ulama mengatakan hadis fulan itu doaif jiddan maka secara mutlak tidak ada yang memperbolehkan untuk menyebarkannya baik untuk targhib dan tarhib apalagi untuk akidah dan juga untuk hukum tidak boleh. Kemudian yang B, amalan yang disebutkan dalam hadis targhib dan tarhib tersebut memiliki asal dalam dalil-dalil yang sahih. Itu insyaallah akan dijelaskan nanti. Jadi memang ada asal dalilnya yang sahih atau kaidah-kaidah yang sahih berkaitan dengannya dan hadis yang doif ini hanya sekadar untuk memotivasi baik memotivasi untuk mendekatkan pada amalan atau memotivasi untuk menjauhkan dari suatu amalan yang buruk. Ya, itu yang B. Jadi ada pondasinya, pondasi sahihnya. Dan pondasi tersebut bukan dari hadis dhaif itu. Tetapi dari hadis lain atau dari kaidah lain atau dari Al-Qur'an misalnya. Baik, nanti akan dijelaskan. Kemudian yang C, tidak berkeyakinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis dhaif tersebut. Jadi ketika dituturkan pada kita hadis doif dan hadis tersebut memang doif tidak bisa naik ke derajat hasan atau yang lainnya maka kita tidak boleh meyakini bahwasanya Rasul memang mengucapkan hadis, mengucapkan lafal tersebut. Tidak, kita tidak meyakininya. Tidak boleh meyakininya. Oke. Okay? Itu yang ketiga. Kita baca dulu. Berdasarkan hal ini, maka penyampaian hadis do'if dalam masa targhib dan tarhib bertujuan untuk apa? Memotivasi jiwa. Ya. Tujuannya intinya apa? Memotivasi jiwa. Dan bukan tujuannya untuk apa? Beristimbat dengannya sebuah perkara hukum atau beristimbat dengannya menjadi sebuah hukum, tidak, melainkan memotivasi jiwa. Namun nanti akan ada kritikan. Nanti akan ada sebuah kritikan tentang hal seperti ini. Jadi untuk memotivasi jiwa agar apa? Agar mengamalkan perkara yang disebutkan dalam hadis dhaif tersebut. Dengan harapan apa? Dengan harapan memperoleh pahala yang dijanjikan. Sebagian hadis doif itu menganjurkan suatu amalan dan ritual. Kemudian kadang setelah penuturan amalan dan ritual tersebut ada apa? Ada imbalannya. Akan begini-begini, akan mendapatkan sekian-sekian atau gitu dari Allah Subhanahu wa taala misalnya. Nah, jadi dengan adanya seperti ini memotivasi memotivasi kita untuk berpacu uh, menjalankan perbuatan tersebut. Atau jika memang dalam hadis dhaif tersebut ada ancaman bahwa saya berbuat seperti ini maka dia akan diancam neraka dan sebagainya. Maka kita termotivasi untuk apa? Untuk menjauhi perbuatan tersebut berdasarkan apa? Hadis dhaif yang tidak dhaif jiddan ini. Dhaifnya ringan. Nah, jika dia mendapatkan pahala tersebut sesuai dengan apa yang tertera dalam hadis dhaif itu, maka itulah yang diinginkan. Maksudnya, maka ya syukurlah. Jika memang dia mendapatkan pahala dari Allah sesuai dengan hadis dhaif tersebut, maka syukurlah. Tetapi jika tidak, maka kesungguhannya dalam beribadah tidaklah membahayakan. Karena jika berdasarkan hadis dhaif semakin termotivasi, dia beribadah, nah dia tidak tidak masalah, tidak ada masalah jika dia tidak mendapatkan janji yang dijanjikan dalam hadis dhaif. Dan dia pun tidak akan kehilangan pokok pahala karena usul asas-asas ibadahnya itu ada sebelumnya. Bukan berdasarkan hadis dhaif, melainkan hadis dhaif sebagai motivasi saja, ingat. Sebagai motivasi saja dan bukan sebagai sandaran hukum. Ya, bukan sebagai sandaran hukum sehingga membolehkan atau mengharamkan sesuatu enggak yang merupakan ya dia tidak akan kehilangan pokok pahala, usul athawab yang merupakan konsekuensi atau hasil dari pelaksanaan pelaksanaan amalan yang telah diperintahkan oleh syariat. Baik, adapun faedah penyampaian hadis dhaif dalam perkara tarhib yaitu menakut-nakuti adalah untuk membuat manusia lari dari perbuatan yang dilarang karena takut mendapatkan apa hukuman. Jika dalam hadis gaib tersebut mendapatkan hukuman neraka tertentu dengan hukuman tertentu dalam neraka, kemudian pembacaan pun takut. Nah, dengan itu dia termotivasi untuk apa? Untuk meninggalkan amalan buruk buruk tersebut. Tapi dia tidak boleh apa? Tidak boleh meyakini perkataan ini, ancaman ini dari Rasul melaporkannya. tidak boleh meyakini seperti itu. Dan juga dia juga tidak boleh meyakini bahwasanya balasan itu pasti, tidak boleh meyakini. Karena apa? Karena lemah hadis dhaif ya karena lemah adapun mungkin amalannya amalannya ada maksudnya pelarangannya mungkin ada di uh, hadis lain atau ayat lain misalnya uh, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya melaknat orang yang menyogok misalnya nah la'anallahu ar-rashi wal murtashi di hadis nabi. Allah Subhanahu wa taala melaknat uh, apa penyogok dan yang disogok jika tahu disogokkan. Nah, di situ dilaknatkan. Kemudian ada misalnya sebuah hadis dhaif bahwasanya yang menyogok itu dia akan dicambuk di neraka. Misalnya. Dan dhaif tersebut bukan dhaif yang sangat-sangat dhaif, melainkan cukup dhaif. Nah, di sini usulnya asalnya ada dan ada dari syariat, ada dari hadis lain yang sahih. As usulnya ada, pondasinya ada tadi. Amalan itu memiliki asal dalam dari dalil yang sahih, ada asalnya. Dilarang apa? Dilarang nyogok. Nah, kemudian kita ketika membaca itu kita tidak boleh meyakini bahwasanya oh ini perkataan ini adalah perkataan Nabi, bukan. Tidak boleh meyakini seperti itu. Karena dhaif sanatnya lemah belum tentu. Kemudian kita juga tidak boleh meyakini bahwasanya memang pasti orang yang menyogok itu akan dicambuk di neraka dengan cambukan tertentu, tidak boleh. Karena apa? Itu berkaitan, dengan keyakinan nanti di neraka. Oh, orang yang nyogok itu nanti dicambuk dengan gambaran sekian, gambaran begini. Nah, itu dengan akidah, ya, keyakinan. Sehingga tidak boleh berdasarkan apa? Berdasarkan hadis doaif. Baik. Hal tersebut tidaklah membahayakan dirinya dan hukuman yang disebutkan dalam hadis tersebut juga tidak menimpanya. Karena apa? Karena itu berkaitan, dengan keyakinan dan tidak pasti. Oke, kemudian sekarang ada pembahasan dari Al-Manzuma Al-Baituni Afwan dari Al-Jawahir Al-Sulaimaniyah karya Syekh Abu Hasan Al-Sulaimani Al-Ma'ribi hafizahullah. Dalam kitab tersebut halaman 112 beliau membuka pembahasan tentang hukum beramal dengan hadis dhaif jika dhaifnya tidak pekat. Jika doaifnya tidak keras doaifnya, bukan doaif jidan, melainkan doaif biasa. Di sini beliau menuturkan ada ada lima pendapat yang berbeda. Lima pendapat ulama berkaitan dengan pengamalan hadis doaif. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwasanya bolehnya beramal dengan hadis doaif di apapun ya, di bagian hukum di bagian hukum dan bahwasanya hadis dhaif itu lebih baik daripada arok atau daripada pendapat-pendapat manusia pendapat-pendapat ulama hadis dhaif katanya lebih baik dibandingkan pendapat-pendapat ulama bandingkan dengan kiasan. Dan ini adalah salah satu mazhab yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Allah a'lam. Imam Ahmad dalam satu riwayat itu mendahulukan hadis dhaif dibandingkan dengan kiasan para ulama. Hadis dhaif lebih didahulukan. Kemudian yang kedua, ada juga yang berpendapat bahwasanya hadis dhaif itu memberikan manfaat dalam bab tarjih. Tarjih, tarjih berarti menentukan mana yang paling kuat. Misalnya, ada hadis sahih, ada hadis sahih lainnya. Hadis sahih A dan hadis sahih B. Hadis sahih A berkata A. Hadis sahih B berkata B dalam satu permasalahan. Dua-duanya dalam satu tema permasalahan. Dan dua-duanya bertentangan kontradiktif kontradiktif antara hadis A dengan hadis B. Kemudian datang hadis doif. Hadis doif di sini ternyata sesuai dengan makna hadis A. Maka hadis A pun ditarjih dan dikuatkan timbangannya dibandingkan hadis B karena apa? Ada hadis doif yang menguatkannya. Namun mazhab yang ini juga tidak benar. Bagaimana menguatkan sebuah hadis sahih kemudian melemahkan makna hadis yang sahih juga dengan hadis yang dhaif itu tidak tidak baik. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya hadis dhaif itu diamalkan dalam uh, eh, mentayin atau mengklarifikasi nama perawi yang mubham. Bahwasanya hadis ahad apa? Bahwasanya hadis dhaif itu bisa mengklarifikasi nama yang mubham dalam sebuah hadis. Misalnya, misalnya ada sebuah hadis yang terindikasikan sahih. Misalnya hadis tersebut mubham, hadis hadis sahih. Nah, di hadis sahih tersebut menyebutkan bahwa saya seorang sahabat meriwayatkan dari Rasulullah. Nah, seorang sahabat di sini tidak disebutkan namanya. Misalnya dari tabi'i, kemudian seorang sahabat. Seorang sahabat berkata bahwasanya Rasulullah bersabda. Berarti kan seorang sahabat di sini kan nggak ketahuan siapa namanya. Nah ini mubaham. Mubaham di sini. Kan dihukumi bisa sahih juga. Nah, bisa dihukumi sahih. Nah kemudian dihukumi sahih dengan nanti pembahasannya ada lagi itu jauh lagi. Kemudian datang hadis doif, hadis lemah sanat tersebut lemah, misalnya ada yang cacat dari perawinya. Cacat perawinya tersebut misalnya perawinya itu tidak kurang sikoh dan sebagainya. Nah, dalam hadis sanat hadis doa tersebut sahabatnya nama sahabatnya dicantumkan. Nama sahabatnya dicantumkan. Nah, di sini kata ulama yang berpendapat ini, hadis doaif ini bermanfaat di sini. Dia bisa apa? Bisa menjadi penguat. Siapakah yang eh, siapakah sahabat tersebut yang namanya tidak diketahui. Tapi di sini ya dikritisi juga, dikritisi juga oleh para ulama. Meskipun mungkin bisa, tapi dikritisi juga oleh para ulama. Itu pendapat ketiga. Dan kita tidak memperhatikan pendapat yang ketiga ini. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah pendapat jumhur ulama, yaitu bahwasanya hadis dhaif bisa diamalkan dengan beberapa syarat ya untuk amalan-amalan fadhailul a'mal ya. Untuk fadhailul a'mal ada beberapa syaratnya. Kalau yang tadi disebutkan di dalam kitab ada tiga kelemahannya tidak ber, berat dan juga amalan disebutkan dalam hadis targhib dan tarhib tersebut memiliki asal dan kemudian tidak berkeyakinan bahwa bahwasanya Nabi mengatakannya dan sebagainya. Nah, kalau di sini Syekh Abdul Hasan menyebutkan enam yang pertama, kelemahannya tidak berat. Sama. Kemudian yang kedua, bahwasanya amalan yang disebutkan itu berada di bawah apa? Di bawah asal yang sahih. Ya, memiliki asal. Memiliki asal. Walaupun para ulama di sini berbeda pendapat mengenai apa ini maksud asal dalam dalil-dalil yang sahih maksudnya apa gitu. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya asal tersebut adalah apa yang memang syariat keumuman syariat itu bersaksi atas amalan tersebut. Ya seperti tadi. Keumuman syariat bersaksi bahwasanya apa? Bahwasanya orang yang menyogok itu apa? Dia akan dilaknat. Nah, kemudian nanti ada ancaman-ancaman berikutnya. Seperti yang tadi kita contohkan. Kemudian yang ketiga, Allah yu'taqatu 'indal amali bihi thubutuhu. Tidak di tidak berkeyakinan bahwasanya Nabi mengucapkan hadis dhaif tersebut, yaitu bahwasanya Nabi belum tentu <laughs> ya, bahwasanya belum tentu hal ini sabit. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan insya Allah. Bukan pekan depan, hari Rabu insya Allah kita lanjutkan. Allah Masih dalam hadis yang dhaif ya. Masih dalam hadith.